harinya hari Kamis. 29 Rabiul Awal. Kita langsung ketemu dengan asyik Rafi bin Hadi. Di rumah Asyaf Rafi bin Hadi. Yang ada hanya kita. Ada Al-Ustaz Luqman Ta'adu. Ada Al-Ustaz Usama bin Faisal Mahari. Ada Al-Ustaz Qamar Suhaidi. Al-Ustaz Askari. Al-Ustaz Sarbini lagi alustad Ya Allah, ya Allah. ingat kan? Hah? Ya saya sendiri, saya lagi ngomong sekarang ini. Yang harus juga disebutkan. <clears throat> Ada saya. Hah? Aywa, ada Ustaz Ahmad Khadim. Ada Ustaz Ayub Safruddin. Hmm? Oh, enggak, enggak, enggak ketemu di sana. Assalamualaikum. Serta Rah Novel bin Ali Belbeh yang dari Bali <clears throat> beserta beliau di situ. Satu <clears throat> orang Yaman, ada coba satu orang, tiga orang di situ. Satu dari Kuwait, satu dari Saudi. Assalamualaikum. Terus Terus yang biasanya kita duduk di bawah kali itu dikarenakan khusus dengan beliau mendekat. Ini Syekh Robi, ini satu kawan Pak Abdul, satu Sapa Mahri, kami sampingnya begitu. Mendekat. Jangan langsung. Ya, nanya khobar, segala macam di khair, Alhamdulillah, Masya Allah, tayyibah. Nah, mulai kita masuk. Pembahasan inti terkait dengan kornet. Qarnain. kami kan kepada beliau Syekh, tersebar berita di tanah air bahwasanya Syekh Rabi telah mencabut tahdirnya dari Rasul Qarnain. Rasul ya Syekh. Semua katakan, La, La, Wallahi ma sahabu tahdiri. Tidak, saya tidak mencabut tahdir saya. Kalau dia nggak taubat, illa yadub at-tahdir mustajab. Kalau nggak taubat, tahdir terus berlangsung. Kalau dia nggak taubat maka tahzir terus terus berlangsung. <clears throat> Ini kita sampaikan kepada beliau. Keadaan yang terjadi di Indonesia Raya ini. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya beliau belum jujur dalam taubatnya, belum serius dalam taubatnya, bahkan terkesan main-main dalam kerap taubatnya. Sampaikan. Nih, eh, gini, gini, gini, panjang. Kalau Sampai saya sebutkan bagaimana keterkaitan beliau dengan Halabiyin, Yazidiyin dan segala macamnya itu. Sampai kan ketika beliau diundang ke Jepang, diundang ke Korea dan segala macamnya yang undang dari mereka. Dari grupnya Yazid dan kawan-kawannya itu. Ah, lihat iya kan? Kesana ke Jepang sana. Nangis. Gila Korea. Gila Korea. Ah, nah, nah, ya. Salahkan semuanya lah. Apa yang kita ketahui, salahkan semuanya. Salah. Saya yakin uh, banyak yang tanya di kalangan depan Indonesia uh, terkait dengan masalah ini. Apakah beliau diambil ilmunya ataukah beliau harus uh, boleh duduk dengan dengan beliau dan segala macam gini-gini. Beliau kan taubat. Dia harus taubat. Taubat. Jujur taubatnya. Kalau tidak, akan kita ambil sikap salafi kepada dia. Nah, mau kita salafi. Akan kita ambil daripadanya sikap salah salafi kepada dia. Barakallah. Nah, sehingga perkara yang sangat jelas. Ketika apa namanya eh, uh, juga mengatakan barakallahu itu, tapi ini salah khusus disampaikan kepada dua ustaz Lukman dan Ustaz sama Mahari mana mananya kurang lebih sama bahwa bahwasanya kul lahu yastuk fi taubati kul lahu yastuk fi taubati Sampaikan kepada tuannya supaya dia suci dalam taubatnya. Kalau tidak, dia masih dalam keadaan yang seperti ini, Allah mana terukuk? Sebelum ya Allah kami tidak akan meninggalkan dan membiarkan kamu. Akan terus akan terus diperhatikan, akan terus diawasi sama seperti. Kulatanya para muslimah azzaikumullah. Asyik Rabi bin Hadi tidak mencabut tahlil. Beliau mempersyaratkan taubat sadiqah, taubat yang jujur dari dia. Kalau tidak jujur taubatnya, maka akan diambil sikap salafi, sikap seorang salafi kepada dia. Barakallah kita. Sehingga dari dari jawabannya Syekh bin Hadi ini semuanya langsung runtuh. Berita-berita yang mengatakan semua masalah selesai, mansuh dan segala macam. Hmm. Langsung cair dengan jawaban langsung dari Syahrul bin Hadi Al-Madkhali taala. Sehingga masalah belum selesai. Betul-betul beliau sebagaimana sebelumnya dituntut untuk taubat dengan taubat dan nasuha. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para ulama una persyaratan taubat yang sangat ma'ruf. Itu yang diminta sama Syahrul bin Hadi. Padahal Syekh mengatakan Syekh bin Burak pun juga demikian menyatakannya. Itu Syekh Robi. Ana wahani saya berhasil dia membocorkan demikian. Tobat dengan dengan tobat yang benar. Barakallahu fikum. Itu diminta barakallahu fikum. Nah. Wanabidina azakumullah. Pada majelis yang lalu telah kita sampaikan ulasah dari jalsah dengan Syekh Al-Allamah Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Khulasahnya tahdir beliau terus berlangsung tidak dicabut, tidak dimansuh hingga ada kejujuran taubat dari Al-Ustaz <clears throat> Dan saya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa jalsah khasah dengan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah di rumah beliau secara khusus pada maghrib sampai selesai menjelang komat Isya. Yang hadir di situ sangat banyak. Tapi semuanya adalah orang Indonesia. Yang di Jalsa Syekh Rafi yang kemarin belum tersebut ialah Alustad Abdus Samad Fauzir, Pemalang. Itu juga ikut hadir. <clears throat> Adapun yang di rumahnya Syekh Muhammad bin Hadi ialah 10 orang yang disebutkan kemarin. Ustaz Lukman Pak Abdu, Ustaz Usama Mahri, Ustaz Komar Suaidi, Ustaz Askari, Ustaz Samad Tauzir Ustaz Sarbini, Ustaz Ayyub Syafruddin, sama Khatim, saya sendiri, kemudian Al-Akh Naufal bin Ali Balbet. pun yang di tempatnya Syekh Muhammad bin Hadi, ada Ustaz Hasan Rashid dari Kendari, ada Ustaz Abdul Rahim dari Pangkep, dan beberapa orang mahasiswa Madinah, Al-Akhdul Mu'ti dari Balikpapan, Al-Akh Arsyad dari Makassar dan beberapa kifan yang lainnya barakallahu <coughs> yang ada di situ. Jalsa khusus dengan semua bin Hadi sangat panjang, hampir satu jam lebih. Baik, <coughs> pun yang berkaitan dengan Anasad al -Qurnain. ketika kita sampaikan kepada beliau di antara masakil muskilah yang dihadapi di Indonesia ialah terkait dengan Fadul Kornen. Belum sempat kita menyampaikan poin-poinnya dan segala sesuatunya. Beliau langsung memberikan pernyataan. Semin Hadi. Beliau mengatakan Ummatul Qarnain faqad inkasarat qarnahu mundu zaman. Halas. Langsung hmm? Maklumatnya sudah full rupanya beliau ini. Belum juga ngasih apa-apa sudah langsung menyatakan eh, pernyataan demikian. Ada Adapun yang sudah patah itu tanduknya semenjak zaman lama. Sudah lama patah tanduknya itu. Pernah kenal yang punya dua tanduk. Patah tanduknya itu sudah. Sehingga kita nggak berpanjang-panjang membawakan dan menjelaskan kepada beliau terkait dengan Zulkarnain ma'ruf inda syekh bisyar diketahui dikenal di, di, di, di, di pada Syekh Muhammad bin Hadi dengan keselekannya karena dianggap sama beliau amma dzul qarnain faqad kasarat qarnahu muzin Halas. Yang yang kita bahas yang lainnya lagi yang sangat panjang yang e, banyak hal yang nggak mungkin disampaikan di sini. Nanti akan kembali lagi pembahasannya. Yang saya dahulukan terkait dengan masalah permain barakallah. Intah <clears throat> ini. Ketika disampaikan kepada beliau terkait dengan jalsa kita dengan Syekh Rabu bin Hadi, beliau mengatakan yakfi. Cukup dengan apa yang disampaikan sama Syekh Rabu bin Hadi. Yakfi. Khalas. Intah Allah, Selesai urusan. <clears throat> Jalsa ketiga ialah bersama dengan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah di masjid beliau, tempat beliau mengimami ba'dal maghrib sampai menjelang isya. Barakallahu fikum. Kita sampaikan kepada beliau di antara masyakil yang kita hadapi di Indonesia terkait dengan Zulkarnain langsung stop sama beliau. Mau, mau disampaikan panjang? Dah, dah, dah, dah, Jangan panjang-panjang. Beliau mengatakan umur zulkarn umur zulkarn ma tentang. Umur Zulkarnain tentang. Di Lianna lahu qarnain. Tangannya tangannya segini ya. Hah? Umur zulkarn ma tentang Urusan urusan dia nggak bakal selesai. Dikarenakan dia punya dua tanduk. Masya Allah. sudah full maklumatnya pada beliau. Sehingga kita nggak berpanjang-panjang membahas nama masalah Zulkarnain sudah selesai, sudah ma'ruf kejelekannya di Syekh Abdul Bukhari hafizahullah taala wa Intaha. هكذا يا اخوان ايش الباقي هذا هو sehingga ya Allah dari jawaban tiga masyaikhna kibar ini tadi barakallahu fikum. Maka untuk permasalahan yang berkaitan dengan Sadul Qarnain tetap sebagaimana semula apa yang ditahdirkan oleh Syekh Radu bin Hadi al masqari Hafizahullah. La'ab mutalawin yamshi ala tariqatil halafi fil makr. La'ab yang suka main-main mutalawin berwarna-warni, banyak wajahnya, dan berjalan di atas tarifahnya Ali Al-Halabi dalam membuat makam. Ini terus berlangsung dan tidak dicabut lengkap dengan konsekuensi-konsekuensinya. Dicabut apabila dia betul-betul jujur dalam taubatnya sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para ulama ulama. Suruh taubat yang ma'ruf. Barakallahu itu Dengan tambahan jarah dari Syekh Muhammad bin Hadi ditambah lagi oleh Syekh Al-Bukhari. Halas. yang telah jelas wabah. Rajul su. Orang yang jelek ya kawan. Sehingga nggak pantas diambil ilmunya, nggak pantas kemudian hadir di mahabarah mahabarahnya, nggak pantas diundang untuk taklim tempat matalu sunnah, sampai dia tobat. Itu konsekuensi daripada penjelasan para masyayikhna. Bukan semata-mata kalam, tapi harus diwujudkan dalam bentuk konsekuensi. Jarhun syadid. Jarah yang mereka sebutkan semuanya sangat keras. Baik. Adapun yang tersebar, yang disebarkan harus sebagai ikhwah dan dinisbahkan kepada Syekh ad Muhammad bin Ghalib al azani Habibullah bin Ghalib Alhamdulillah kita dikasih kemudahan pula oleh Allah Subhanahu wa taala majelis khusus di rumah Syekh bin Ghalib. Pada asar sampai maghrib. Ya, sampai jam jam jam 5 kurang sampai jam 6 lebih. Di situ. Ya rombongan tetap 10 orang tadi disertai dengan al belum Mu'ti balik papan satu orang di situ yang temannya Syekh Khalid Muhammad Naufal al Palestini dari Jeddah. Barakallah. Sudah. Awalnya belum menjelaskan. Isil Bafi. Sudah dikeluarkan oleh Syihani bin Buraid surat yang kedua yang isinya menjelaskan khususnya Al-Qarnain. Ini al-amr ya kawan. Katanya beliau. Terus nggak mungkin tahbir di, dilangsungkan dalam keadaan orang telah rujuk. Kata saya bin Khalid. Akhirnya sampaikan kepada beliau. Ya Syekh Ar-Rajul Mataraja. Dia belum rujuk, bahkan tidak pernah mengakui rujuknya. Dibuktikan, Pak Asgari bicara ketika itu. Membentangkan khobar yang belum dapatkan dari Makassar langsung. Allah itu. Pernyataan dari satu konon yang yang nggak tahu dari apa dia rujuk. Apa yang harus saya rujuk daripadanya? Saya salah apa? Sehingga saya rujuk. Sebutkan lagi. Alas sebagian ikhwah dari bibinya Satu Kornen. Yang mengatakan termasuk keajaiban dunia. Seseorang tiba-tiba dikatakan bersalah. Tapi nggak tahu apa salahnya. Dikatakan harus tobat. Tapi dia nggak tahu dari apa dia bertobat. Bacakan langsung kepada sepuluh kali. Hah? Atau beli? Hah? Apa saja? Kan? Kita bacakan langsung kepada beliau surat syukur, kalimat syukur yang dikeluarkan sama satu Qarnain ketika secara eh, mentahzir dia, dia akan mengeluarkan bayan penjelasan resmi dari Zulkarnain terkait dengan dirinya. Dikatakan kalimat syukur. Kita bacakan kepada Syekh berkali Khalid. Di bagian akhirnya disebutkan di situ. Dia menuduh para ikhwah-ikhwah ini para asatidah menyampaikan khobar dusta kepada Syekh bin Hadi. Sehingga Syekh Rabi dia. Ini kita bacakan lengkap tertegun sih Ibnu Qayyim. Kaget ini. Hah? ya kan. Resmi. Coba, jangan langsung. Hah? Rujuk apa yang dimaukan sama dia? Justru dia menuduh kita menyatakan khabar dusta kepada para masyayikh. Barakallahu Gede-gede dengan kita kali. Wah tambahin lagi sama sama orang lainnya. Nih informasi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ar-rajul mada raja. Dia nggak pernah rujuk sama sekali dari dari kesalahan dia selama ini. Belum tobat. Kata Syekh Khalid. Kalau begitu dia belum tobat. Nah, Syekh belum tobat dan belum merujuk dari apapun yang ditahdirkan eh, uh, atas dirinya. Halas, halas. Barakallahu fikum. Sehingga beliau tidak tidak berani lagi mengatakan intahal amr mansukh. Tidak. Kesampaikan kepada beliau kalamnya Syarafin Hadi yang tidak mencabut tahdirnya dan mempersiapkan taubat yang jujur atas dirinya. Alas, angkat tangan dulu setelah itu. Alas, berdirikan keadaannya selesai. Barakallah itu. Sampai pada ujungnya di akhir majlis dia mengatakan terus gimana ya Pak? Kamu antum punya pendapat apa? Bagaimana cara solusinya menghadapi orang satu ini? Angkat tangan, saya benar Sehingga apa yang disandarkan kepada Muhammad bin Ghalib yang menyatakan mansuh. tahzir Syekh Habib mansuh. Ada dicabut sama beliau. Beliau mengatakan demikian dikarenakan beliau memahami Rasul ini berpanen telah Beliau Begitu dikasih tahu kondisi yang ada dan dia tidak taubat sama sekali. Angkat tangan beliau setelah itu. Cari. Sehingga apa yang disandarkan pada Syekh Ghalib tidak bisa dijadikan sebagai hujah Barakallahu fikum. Ini saya sampaikan dikarenakan ya, persebar resmi, wacap resmi yang menisbatkan kepada Syekh bin Khalid bahwasanya tahdir Rabi mansuh. Tidak dimansuh, tidak dicabut sama beliau dan Zulkarnain tidak taubat. Syekh bin Khalid lepas tangan daripada dia setelah mendapatkan keterangan-keterangan yang sangat panjang, yang sangat akurat, yang sangat valid dari kita semua. Silakan. <coughs> Intah. Tinggal yang terakhir yang disandarkan kepada Syekh bin Hani bin Burai. ya kan? Terutama ketika beliau mengadakan penelponan ceramah via telepon ke Depok. Yang sangat tegas dikatakan di situ bahwasanya dengan turunnya surat yang kedua dari Syekh bin Hani yang menyebutkan Rujuyatul Zulkarnain, Intahal Amr, semua telah selesai. Nah gitu ya. Tidak bisa ditakwil dengan takwil yang macam-macam. Tidak ada syarat yang macam-macam. Semua telah selesai. Insya Allah ya Pak. Separkan seluas-luas sama mereka. Dia menggali di, di, di benak kita. Sangat aneh. Syekh Rafi bin Hadi selaku orang yang mentahdir, tidak mencabut. Tidak memansuh. Lalu tiba-tiba Syekh bin Hadi mengatakan selesai semuanya. Dari mana ini? Akhirnya Eh, apa namanya khobar uh, eh, Syekh Rafi tidak mencabut tahlilnya disampaikan kepada Syekh atau Rafi. Oleh Syekh sampai kepada Syekh bin Hani bin Furay. Telepon ke kita. Wah marah-marah Hah, marah-marah nah, Apa tuh? Kita harus ketemu. Naam, ketemu Syekh. Ini dijanjikan ketemu di Mekah sebelum kita pulang. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan pula pada kita semua untuk bertemu langsung dengan Syekh Ali bin Quraik sebelum kita pulang. Ketemu Jumat. Ini sekarang hari apa ya Rebu, Jumat yang kemarin, lima hari yang lalu. <clears throat> Barakallah Jumat, Ba'dal Jumat. ketemu. Langsung dengan Syekh Ali bin Quraik. Ternyata sebelum ketemu dengan kita, beliau ketemu dengan Syekh Rafi bin Hadi. Di situ Syarafi tetap pada pendiriannya. Saya tidak mencabut tahdir saya. Para ikhwah-ikhwah ini kita-kita datang kepada saya, memberitakan kepada saya, belum belum belum tobat dan tidak cukup tobat Tetap saya tidak mencabut tahdir saya dan saya syaratkan tobat atas diri. Gitu. Ketika Syekh Hanif bin Bure datang kepada kita, ketika dia di kamar, belum lengkap. Yang ada Salaman Ba'abdu, ada Ustaz Abdul Somad tausir, ada Ustaz Sama Mahli, ada Ustaz komar Suhaidi, ada Ustaz gini, Ustaz scan. Ketika masuk, saya hanya mengatakan falas. Antum berjalan seperti yang disampaikan Syekh Rafi kepada kalian. Wa ana ma'aku. Nah, antum berjalan seperti yang disampaikan Syekh Rafi kepada kalian ana ada Indah lah. Kalian maksud? Tahdir terus berjalan. Bagaimana yang disampaikan sama Syarul bin Hadi. Dan saya sama itu. Apa yang saya sampaikan di ceramah kemarin, di depok kemarin, semuanya hapus dengan sekarang ini. Saya yang disampaikan oleh Syekh Robin pada saya sekarang. Intahlah. Kasih itu. Barakallahu baru kemudian masuk terkait masuk saya setelah, setelah itu bicarakan masalah yang, yang, yang cukup panjang informasi-informasi yang lain terkait dengan dakwah di Indonesia sampaikan kepada beliau ya, intinya seperti itu bahwasanya yang sekarang kita jalankan yang kita jalani apa yang disampaikan oleh Syekh Rami bin Hadi tahdir beliau pada Zulkarnain tetap berjalan dipersahkan taubat dan nasuha taubat yang jujur daripada beliau bagaimana awalnya dan saya kata si Hadi bin bersama dengan kalian dalam masalah ini. Halas. Apa yang saya sampaikan di Depok kemarin semua mansuh terhapus dengan apa yang sekarang. Intai. Sehingga semuanya telah selesai barakallahu fikum terkait dengan Zulkarnain. Tidak ada lagi sisa bagi orang-orang yang mau berakal. Barakallahu Sehingga mau bergelantungan dengan Syekh bin Ghalib, terus angkat tangan mau berkelantungan dengan Hanif bin Buraik, beliau sudah lepas tangan dan berjalan dengan Syekh bin Hadi al-Madkhali dalam masalah ini. Bersama dengan kita semuanya. Selesai. Sehingga wabah. Al-amru wabah terkait dengan Zulkarnain. Maka kembali kepada akal. Tahzir al bin Hadi. Tahzirun syadid. La'ab. Mutalawin. Yamshi ala tariqatil haladi fil makam. Barakallahu Sehingga falas ala jam. Saya katakan ala jam. Dipinggirkan dulu. Tidak mungkin diambil ilmunya, tidak mungkin diambil pelajarannya, tidak mungkin hadir ke majelisnya, tidak mungkin diundang, tidak mungkin dengarkan ceramah-ceramah dan segala macamnya sampai dia tobat dengan tobat suha. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم